Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Qala al-muallif rahimahullah babul 'am bab seputar lafat umum. Karena am di sini maknanya adalah umum artinya. Jadi nanti ada lafat umum, ada lafat yang khusus. Jadi kalau ada dalil lafat yang umum, itu dibawa kepada makna yang umum sampai datang dalil yang mengkhususkan. Paham belum? Jadi kadang ada makna yang umum, nah barakallahu fikum, ada pula makna yang khusus. Nah, kalau ada datang atau dijumpai dalil yang lafadznya umum, ya kita bawa kepada makna yang umum sampai datang dalil yang mengkhususkan. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Seperti contohnya, laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ya. Semuanya, tapi ini apa? Lafaznya umum. Umum ya. Nah, semuanya tapi dengan catatan apa? yang model dan bentuknya seperti dalam hadis tersebut yaitu orang yang tidak mampu untuk puasa atau merasa keberatan untuk puasa atau dia nah intinya tidak punya kekuatan untuk puasa tapi dia nekat untuk puasa nah itu bukan kebaikan tahu ya nah jadi laisa minal birri asyam fi bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar ini umum ya umum mencakup semuanya nah orang semuanya yang modelnya bentuknya seperti orang yang dalam hadis tersebut yaitu orang yang nah barakallahu fikum merasa keberatan dan tidak mampu puasa tapi dia puasa akhirnya pingsanan itu nah barakallahu fikum akhirnya pingsan dan kerumunnya orang nah itu Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu bisafari safari bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar maksudnya bagaimana maksudnya kalau dalam keadaan orang yang seperti itu gitu loh nah jadi nanti kalau misalkan eh, lafaznya umum tapi maksus Umum tapi dikhususkan. Maksudnya umum lafadznya tidak ada kebaikan ketika orang puasa di waktu safar. Nah, itu umum kan? Tapi nah barakallahu fikum diperbolehkan khusus bagi orang yang mampu. Jadi ya mampu, mampu silahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya itu tidak ada kebaikan itu bagi orang yang tidak mampu tadi itu. Bagi orang yang merasa keberatan. Paham insyaallah ya? Nah. Kita lihat sini. Babul ami, bab seputar lafat umum. Karena al-am itu artinya kadang umum, kadang tahun. Paham ya? Tahun berapa? Fi amin fi amin kada misalkan fi amin kada pada tahun ini misalkan. Nah, kalau am sini mah umum sini. Al-amu ahadu abwabil usulil fikhi as-sabiqati. nam Am itu lafaz umum itu merupakan salah satu bab-bab ilmu usul fikih as-sabiqah yang telah kita lewati wa huwa min awsafil alfadhi yang mana am ini termasuk salah satu sifat-sifat lafaz walaysa min awsafil ma'ani dan bukan termasuk daripada sifat-sifat makna jadi kembali ke lafadznya lafadz umum itu apa saja nanti akan sebutkan nah barakallahu fikum lafadz umum akan kita sebutkan nanti tanda-tanda yang menunjukkan lafadz itu umum gitu loh ya nah barakallahu fikum seperti isim mausul umum ya ayyuhalladzina amanu alladzi umum nah semuanya Walihada yukalu fil makna am. Oleh karena ini dikatakan pada maknanya am lebih umum. Wa lafdi yukal am. Lafatnya lafat umum. Lafatnya lafat umum, tapi kalau maknanya am, maknanya am. Maknahu am, maknanya lebih umum. Anu, bukan lafatnya am bukan. Nah, tapi maknanya itu am, tapi lafatnya am, Lafatnya umum. Ini cuma istilah ya. Wa ba'dun nas la yufarriq baina am wa am. Tapi sebagian manusia tidak membedakan antara am dan am. dua sama kok. Am itu lebih umum, kalau am itu umum itu ada. Ya, tapi sebagian manusia tidak membedakan. Ma'anna bainahuma farqun, eh, ma'anna bainahuma farqan. Bersamaan bahwasanya di antara keduanya ada perbedaan. Al-amu min sifatil alfat Ya enggak? Yang namanya umum, am itu termasuk sifat-sifat lafadznya itu, kemudian mensifati lafadznya fayuqal, yuqal lafun am. Hada lafdun am. Ini adalah lafadz yang umum. Wal am min sifatil ma'ani. Paham ya? Dan lafadz am itu istilah am itu merupakan apa sifat-sifat al-ma'ani, sifat-sifat makna. Fayuqal, hada al ma'na am. Maka dikatakan makna ini A'am lebih umum. Jadi a'am itu lebih mencakup lebih umum. Paham ya? Nah, wala min ma'rifatil 'am dan harus atau mesti mengetahui yang namanya umum, harus tahu. Kenapa? Li'annahu yatarattabu 'alaihi na'am bina'ul ahkam dikarenakan akan apa? Lafaz umum tersebut yatarattab 'alaihi eh, akan mengakibatkan pada lafaz tersebut apa? Bina'ul ahkam dibangunnya hukum-hukum. Jadi harus tahu gitu, lafaznya umum atau khusus. Nah, kalau umum dibawa pada makna umum kalau khusus di mana bawah pada mana? Khusus. Naam. Apa maksudnya ya? Fa idza wajadna lafdan 'aman yashmal jami' afradihi, maka apabila kita menjumpai sebuah lafaz yang umum yang mentak pada seluruh afrad, seluruh individu-individunya, afrad individu ya. Fa hadza ya'ni maka yang seperti ini maknanya adalah annal hukma na'am yasbut li jami' afrad. Berarti hukumnya ini berlaku Nah, atau anal hukma yusbatu li jamil afrad. Bahwasanya hukum ini berlaku atau ditetapkan pada seluruh individu. mengenai di situ. Nah, barakallahu fiikum. Kalau lafadznya umum. Paham ya? Nah, idzan labudda an na'rif ma al am. Jika demikian berarti kita harus tahu apa itu am, itu apa itu makna umum. Pengertiannya insyaallah besok ya. Jadi yang jelas gini barakallahu fiikum. nah. Contohnya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Nah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Nah, ini lafadznya apa? Umum. Nah, barakallahu fikum laki-laki perempuan masuk itu istilahnya. Bukan hanya laki-laki aja ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nanti contoh yang lain adalah apa? Naam, an-nakirah fi siyaqin nafi. An-nakirah fi siyaqin nahi juga masuk. Contohnya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah enggak? Sebelumnya ada nahi larangan wala tusriku dan jangan kalian mensekutukan Allah taala bihi syai'an. Nah, jangan kalian sekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Umum ini. Umum mau dengan batu, dengan pohon, dengan manusia, malaikat, nabi, enggak boleh sama sekali. Paham ya? Nah, sehingga perlu perhatikan pendapat seperti itu. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Nakirah enggak? Nakirah. Lah taunya umum bagaimana? an nakira fi siyaqin nahi tufidul umum. Nakira itu kalau bentuknya berada pada konteks larangan berarti maknanya umum. Fala tad'u, larangan enggak? Ma'allahi ahadan. Maka jangan sekali-kali kalian menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Enggak boleh menyeru berdoa pada malaikat, pada nabi, atau batu atau bulan atau bintang enggak boleh sama sekali. Paham belum? Nakirah fi nafi atau nakirah fi nahi itu tufidul umum. Itu nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Paham ya? Naam, subhanallah. Nanti asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu